Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Mukhtasar Al-Fusul fi Siratul Rasul. Yang mana kitab Al-Fusul karya Al-Imam Abdul Fida Ismail bin Umar Ibnu Katsir Al-Mu'arrikh Al-Mufassir rahmatullahi alaih. Naam. Kita lanjutkan barakallahu fiikum. Terakhir kita ambil kemarin adalah seputar apa? Isra dan Mi'raj. Seputar apa? Isra dan Mi'raj. Nah, barakallahu fikum. Nah, pembahasan Isra Mi'raj sudah kami jelaskan. Sebab diantaranya Nah disyariatkan Isra Mi'raj adalah memberikan hiburan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena sebelumnya beliau diuji dengan meninggalnya dua orang yang beliau cintai. Siapa dan siapa? Khadijah bintu Khuwailid dan siapa? Pamannya yaitu Abu Talib. Nah, barakallahu fikum itu. Akhirnya diberilah hiburan dengan Isra dan Mi'raj. Itu diantaranya ya. Disebut para ulama seperti itu. Berikutnya halaman 15 itu setelah beliau selesai rangkaian daripada Isra dan Mi'raj dan juga diwajibkan sholat ketika apa? terjadi Isra Mi'raj kan? Awal mulanya berapa rakaat Husain? 50 turun ke langit yang keenam ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa mengatakan umatku nggak akan mampu, minta keringanan sampai diberikan keringanan dalam sehari semalam lima kali. Setelah itu barulah Nah barakallahu fikum Rasulullah merasa malu. Dan itulah yang nah barakallahu fikum kita laksanakan sampai saat ini. Qala al-mu'allif wa asbahullah bidayatus sama'il ansar bin nabi. Permulaan orang-orang Ansar mendengar adanya Nabi saw. Orang-orang Ansar terdiri dari dua kabilah marga yang besar dihafal ini. Orang-orang Ansar terdiri dari dua marga suku kabilah yang besar yaitu Al-Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj. Dihafal ini ya. Nah, barakallahu fiikum dua kabilah, dua marga besar orang-orang Ansor. Apa tadi, Bang? Aus dan Khazraj. Ayo. Maka kha ya, yang keliru. Aus dan Khazraj. Khazraj. Dua marga besar. Kita lihat. Wa kana mimma sana'allahu li ansarihi minal Aus wal Khazraj. Dan dahulu termasuk eh, ayo yang Allah taala bikin yang Allah taala bikin untuk ansornya, penolong-penolongnya dari kalangan siapa? Aus dan Khazraj dikenal dengan ansor. Orang-orang ansor itu adalah orang-orang yang apa? Menolong Rasulullah ketika hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang hijrah dikenal dengan Muhajirun. Al-Muhajirun lebih abdal daripada orang-orang ansor. Karena Muhajirun kenapa Ihsan kalau lebih abdal. Ewa? Dan ewa li'annahum jama'u bainan nusrati wal hijrah. Al-muhajirun afdal minal ansar Limada? Li'annahum jama'u bainan nusrati wal hijrah. Itu dihafal orang-orang muhajirun itu lebih afdal daripada Ansar karena orang-orang muhajirun mengumpulkan antara menolong dan hijrah sedangkan orang-orang Ansar penduduk asli Madinah Itu loh Paham ya? Menolong Rasulullah tapi kan enggak ikut hijrah. Paham ya? Oleh karena itu dalam al Al Karim Allah taala mendahulukan apa? Muhajirun wasabiqunal awwalun minal muhajirina wal ansar. Ya enggak? Bukan minal ansar dulu, minal muhajirin dulu. Naam. Kita lihat. Wa kana mimma sana'a Allah li ansarihi minal Aus wal Khazraj annahum kanu yasma'una min hulafaihim. Dan termasuk yang Allah taala perbuat untuk penolong-penolong Rasulullah di awal permulaan dari kalangan Aus dan Khazraj. Bahwasanya mereka, mereka Aus dan Khazraj ini yasmaun mereka mendengar min khulafaihim, mendengar dari sekutu-sekutu mereka, khulafa sekutu bukan pemimpinnya. Kalau pemimpin khulafa kha itu pakai ha ini. Am ya? Dia kata halif, ya sekutu, teman-temannya, sekutu-sekutunya. Nah, bahwasanya mereka mendengar dari sekutu-sekutu mereka min Yahudil Madinah, dari orang-orang Yahud Madinah. Ingat-ingat orang Yahud Madinah terdiri dari tiga kabilah marga yang besar. Marga, kabilah, suku besar orang-orang Yahud Madinah. Apa saja? Orang Yahud, ma'ruf. Ayo sebutkan. Hah, eh, ma? Antum. Apa? Bannya apa? Yang jelas. Rafidah. Yang jelas, Mas. Kalau merasa ragu jangan diucapkan, ini malah keliru. Ada tiga marga besar orang-orang Yahud yang di Madinah. Pertama, Awal yang jelas, yang wadih yang jelas antum Al-Akh Abdurrahman. Banu Quraidah. dok dok dok jelas. Banu Quraidah, Quraidah. Paham ya? Awal. Yang kedua, Banu koinukar koinukar Qainuqar. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, belum. Yang ketiga, Banu Nadir. Tiga ini tiga suku, tiga marga, kabilah besar orang Yahud di Madinah. Banu Qainuqa, Banu Quraidah, Banu Nadir. Anna nabiyyan mab'usun fi hadzal zaman. Ini ini jadi orang-orang Aus dan Khazraj mendengar dari sekutu-sekutu mereka dari kalangan Yahud Madinah mengatakan apa? Anna nabiyyan mab'usun fi hadzal zaman. Bahwasanya ada seorang nabi yang diutus di zaman ini wa yatawa'adunahum bihi idza harabuhum orang-orang Yahud ini memberikan ancaman kepada mereka kalau seandainya memerangi nabi tersebut wa yaqulun seraya mereka berkata inna sanaqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa iram katanya jadi mereka mengatakan sesungguhnya kami akan memerangi mereka akan memerangi kalian bersamanya eh, bersama nabi tersebut dengan peperangan apa dengan akan membunuh kalian, memerangi kalian, membunuh kalian dengan dengan cara membunuhnya apa? Kaum Ad dan Iram. Paham ya? Seperti itu. Wa kana ansar yahudzuna al-bait. Dahulu orang Ansar ini masih bagus, orang Ansar. Mau berhaji ke Baitul Haram. Orang Yahud sombong mereka enggak mau. Karena kanatul Arab tahujju sebagian orang-orang Arab dulu berhaji, orang-orang Ansar masih mau. Wa amal Yahud fala. Adapun orang Yahud enggak mau haji, orang Yahud. Allah musta'an. Falamma ra'al ansar Rasulullah sallallahu yadul nasa ila Allah taala, kemudian tatkala orang-orang Ansar melihat Rasulullah sallallahu berdakwah mengajak manusia untuk apa? Menganut agama Allah taala, warau amaratis sidqi alaih dan mereka melihat tanda-tanda kejujuran yang ada pada Rasulullah SAW qalu akhirnya mereka berkata wallahi hadzal ladzi tawa'adakum yahudu Yahudi. Demi Allah, inilah yang apa orang-orang Yahudi itu mengancam kalian dengannya. Maksud itu bohong orang Yahudi nakut-nakutin tok itu orang Yahudi itu ya. Nah, fala yasbiqunnakum ilaih, maka jangan sampai nah barakallahu fikum mereka itu mendahului kalian. Maksudnya bagaimana? Maksudnya itu segera orang Ansar ini menerima ajakan Rasulullah SAW yang terdiri dari dua marga besar ini apa? Aus dan Khazraj. Adapun orang Yahud Madinah terdiri dari tiga marga besar. Apa saja ini? Orang Yahud. Antum bang. Hah? Banu Quraidah. Banu Qainuqa. Banu Nadir. Nah, barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam wa alhamdulillah rabbil alamin.